menjelaskan tentang kufurnya orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dengan pernyataan dari Allah Za'ama mereka menyangka. Dan prasangka ini adalah prasangka yang dusta. Persangkaan yang jauh dari kebenaran. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala membantah prasangka tersebut dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan takkid. Memberikan penekanan terhadap firman-Nya Dengan sumpah. Atas namanya. bala wa Rabbi. Yang pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah pun bahwa hakun la raiba fi, hakun wa sidqun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan. Yang mana tidaklah seseorang mengingkari ini, melainkan dia telah mengingkari apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula di antaranya ahlul badiyah yang hidup di zaman beliau yang semakin banyak dari mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan adillah untuk memuaskan mereka orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat bahwa yang demikian ini mungkin dan sangat mungkin dan pasti terjadi. Tidak sebagaimana yang mereka sangka. Ini adalah perkara yang mustahil. Qala al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah wa amma iqna'u ha'ula'il munkirin Adapun untuk memuaskan dalil-dalil terhadap mereka-mereka yang mengingkari dan disampaikan hujah ini kepada mereka agar mereka tidak ada lagi ihtimal yang lainnya melainkan mereka harus memilih salah satu dari dua pilihan imma ayyastaslimu hadhil adillah Apakah mereka menerima dalil-dalil ini? Lalu mereka mengakui adanya hari kebangkitan. Walhamdulillah. Maka mereka kembali kepada kebenaran. Wa imma yu'anidu wa yukabiru. Ataukah mereka mu'anid. Menentang. Dan tidak ingin menerima dalil apapun maka mereka tidak lain melainkan mereka termasuk orang-orang yang telah ditegakkan kepada mereka hujah maka mereka adalah orang-orang yang kafir dan jika mereka mati dalam keadaan berkeyakinan dengan keyakinan mereka tersebut falahum adabun alim maka mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih disebabkan karena kekufuran mereka. Adapun untuk memuaskan dalil-dalil terhadap mereka mereka yang mengingkari Mayati. maka berikut ini kami akan menyebutkan adillah pernyataan-pernyataan yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Awalan yang pertama kata beliau anna amral ba'ti tawatara bihin naqlu. Bahwa perkara hari kebangkitan telah dinukilkan dengan penukilan yang mutawatir. Riwayat yang mutawatir yang tidak mungkin seseorang menolaknya. Telah dinukilkan dengan penukilan yang mutawatir. Anil anbiya'i wal mursalin dari para nabi dan rasul fil kutubil ilahiyah di dalam kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa samawiyah dan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang berasal dari langit. Bahkan sampai kepada kitab-kitab mereka yang yang telah berubah pun masih menetapkan khususnya dalam perkara akhirah. Si menetapkan adanya yaumul ba'ats. Adanya hari kebangkitan. Watalakathu umamuhum bil kabul dan umat-umat mereka, umat-umat para nabi dan rasul menerimanya. Ya. Fakaifa tungkirunahu? Maka dengan riwayat yang mutawatir ini yang mustahil seseorang bisa menolaknya. Riwayat dari para nabi dan rasul. Dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Lalu bagaimana mungkin kalian mengingkarinya? Wa antum tusaddiquna bima yunqalu ilaikum an failusuf au sahibu mabda au fikrah. Dalam kondisi kalian justru membenarkan apa-apa yang dinukilkan kepada kalian dari seorang filosof. Falsafi. Kalian benarkan Au sahibu mabda ataukah orang yang pertama mengeluarkan suatu pendapat atau pemikiran. Atau oh, kalian junjung tinggi, bahkan kalian agung-agungkan. Nah, padahal itu hanya berdasarkan dari penelitian dia sebagai seorang manusia yang dangkal ilmunya. Nah, lo kalian justru percaya. Bahkan tidak sedikit dari kalian yang mengajarkan pada anak-anak kalian bahwa makhluk itu berevolusi, manusia itu berasal dari kera dan seterusnya. Alam ini kadim, tidak ada permulaannya. Sesuatu diciptakan dari tidak ada, tercipta begitu saja. Itu diajarkan kepada anak-anak kalian. Kenapa kalian tidak berpikir? Sementara syariat yang demikian penukilannya penukilan yang pasti dan mutawatir kok kalian tidak membenarkan? Wa illam yablugh ma balaghahu anil ba'ats Walaupun pemikiran filosof itu tidak sampai seperti sampainya khabar tentang hari kebangkitan. La fi wasilatin nakhl. Tidak dari sisi cara penukilannya. Wala fi syahadatil waqi' juga tidak sesuai dengan kondisi kenyataan. Cara penukilan hanya berasal dari fikiran. Beda dengan al-ba'ats. Dari para nabi dan rasul, penukilan dari penukilan mereka. Orang-orang beriman pada kitab-kitab tersebut yang itu sandarannya kepada kitab-kitab ilahiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak pula sesuai dengan kenyataan kondisi. Ya. Nah, di mana kalian meletakkan akal kalian? Wahai orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ini pertama, bahwa penukilannya tidak mungkin diingkari. Karena penukilan itu penukilan yang mutawatir. Sanian. Yang kedua. <clears throat> Anna amral ba'ath qad syahid al-aqlu biimkani. Bahwa perkara hari kebangkitan. Akal telah menjadi saksi atas memungkinkannya bahwa yang demikian bukan perkara yang mustahil. Secara akal ditinjau secara akal saja mungkin. Tidak mustahil. Wadhalika min wujuh. Kalau kita melihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama. Kullu ahadin la yungkiru ayyakuna makhlukan ba'dal adab. Setiap orang dia tidak bisa mengingkari bahwa dia adalah seorang makhluk yang sebelumnya tidak ada. Setelah dia dahulu tidak ada, kemudian jadi ada. Iya kan? Siapapun dari kita tentunya tidak bisa mengingkari hal itu bahwa kita dahulu tidak ada dan awalnya kita itu kita ketahui, awal kita keluar dari perut ibu kita kita tahu tanggalnya berapa, tahun berapa. Sebelum itu kita tidak tahu. Dan kita tidak ada. Ya. Hal ata'ala al insan hinun ah minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Naam. wa annahu hadithun ba'da allam yakun dan bahwasanya dia itu muncul setelah dahulu dia tidak ada. Dia ada awalnya dan ada akhirnya. Orang tua dia ada awalnya, ada akhirnya. Ya, sebelum dia ada ya dahulunya tidak ada. Falladhi khalaqahu wa ahdathahu ba'da an lam yakun. Maka Allah yang menciptakannya dan yang mewujudkannya yang sebelumnya dia tidak ada. Qadirun ala i'adatihi bil awla. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengembalikannya. Lebih utama lagi. Naam. Kalau dari tidak ada, tidak ada zatnya, tidak ada sesuatu, menjadi ada. Ya. Maka untuk menjadikan dan mengembalikan sesuatu yang asal zatnya itu sudah ada, cuman mungkin hancur, ya. Lalu dikembalikan, diproses kembali, itu jauh lebih mudah. Tentunya. Nah, bil aula lebih utama lagi bisa. Kama kala Allah Ta'ala sebagaimana yang difirmankan Allah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alaihi Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai makhluk, memulai penciptaan. Kemudian Allah mengembalikannya. Dan itu jauh lebih mudah bagi Allah, lebih ringan. Ya, seorang tidak akan mungkin bisa membuat meja tanpa ada kayu-kayunya. Nah, tidak akan mungkin. Tapi dia akan bisa membuat meja kalau di sana ada bahan-bahannya. Dikumpulkan, dirapikan, lalu jadilah meja. Mudah. Karena memang bahannya sudah ada. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang asalnya tidak ada. Bahannya tidak ada lalu kemudian diciptakan, jadilah sebagai seorang manusia. Mati, tulangnya hancur, badannya hancur, dikembalikan jauh lebih mudah karena bahannya sudah ada. Wa ta'ala dan Allah juga berfirman di dalam suratul Anbiya ayat 104. Kama badakna awala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka kami pun mengembalikan dia sebagaimana mulanya. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ini adalah janji atas kami. Sesungguhnya kami pasti akan melakukannya. Jadi ikhwan fiddin azakumullah ini jauh lebih mudah untuk membangkitkan. Mengembalikan. Naam. Kita ingat kisah seseorang di zaman fatrah yang tidak sampai kepadanya agama ini. Tapi dia meyakini bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ketika dia hendak mati, dia wasiatkan kepada anak-anaknya. Apabila aku mati, maka hendaklah tubuhku ini kamu bakar. Setelah engkau bakar, maka debunya itu kamu tebarkan di lautan. Sebarkan. Ya, di sebagian tempat, kemudian kamu pisah di tempat yang lain. Kata anak-anaknya, mengapa engkau melakukan ini, wahai ayahku? Kata ayahnya, agar kemudian, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu mengumpulkan jasadku. Nah, saya takut jangan sampai jasadku bisa dikumpulkan kembali. Aku akan disiksa. Pada hari kiamat, dia langsung muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya kembali yang dahulu maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau melakukan yang demikian?" Aku melakukan ini ya Allah disebabkan karena takut terhadap azabmu, siksaanmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang ini. Nah, yang menjadi syahid bahwa al baat itu yasir. Wa dhalika ala Allah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah. Yang kedua, Kullu ahadin la yungkiru azamata khalqis samawati wal ard. Setiap orang tidak bisa mengingkari besarnya penciptaan langit-langit dan bumi. Likibarihima. Ya. Karena besarnya penciptaan langit dan bumi tersebut wa badi'i sunatihima dan indahnya penciptaan itu penciptaan langit dan bumi falladhi khalaqahuma maka Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi yang demikian indah dan demikian besar qadirun ala khalqin nasi wa i'adatihim bilaulah sangat-sangat maha kuasa untuk menciptakan manusia dan mengembalikan mereka. Seperti sedia kala. Jangankan manusia yang kecil, langit, bumi, itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, لا خلق السماوات wal ardi من خلق الناس nas. Penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman, "Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard" Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Walam ya'ya bi khalqihinna bi qadir. Dan Allah tidaklah terasa lelah ketika menciptakan langit dan bumi tersebut. Allah lebih kuasa ala ayyuhiyal mauta untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman di dalam surat Yasin ayat 81 hingga 82. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum. Bukankah yang menciptakan langit-langit dan bumi itu maha kuasa untuk menciptakan semisal mereka. Bala wa huwal khallaqul alim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta dan maha berilmu. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahukum fayakun. Perkara Allah jika Allah menghendaki sesuatu maka cukuplah Allah menyatakan kun maka terjadilah apa yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini alasan yang kedua asalis alasan yang ketiga kullu dhi basarin yushahidul arda majdabatan mayitatan nabat setiap orang yang memiliki penglihatan, kadang dia melihat bumi ini dalam keadaan kering, majdabah. Ya. Dalam keadaan kering, mayitatan nabat, tidak ada tumbuhan. Semua kehidupan di sekitarnya mayitah, mati. Kering kerontang datangnya musim kemarau, apa yang dahulunya tumbuh dengan suburnya mati. Ya. Fa'idha nazal al-matar, maka tatkala turun hujan, alaiha di atas tanah tersebut, ah sobat, maka tumbuhlah, bersuburlah tanah tersebut. Wahayiyana batuha, dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di sekitarnya ba'dal maut setelah tumbuh-tumbuhan tersebut mati. Ya. Wal qadiru ala ihya'il ardi ba'da mautiha. Bukan ba'bo ya. Keliru itu. Bukan ba' dal. dan yang maha kuasa untuk menghidupkan kembali tanah yang telah mati. Ya. Setelah matinya qadirun ala ihya'il mauta wa ba'tihim. Lebih berkuasa lagi untuk menghidupkan yang mati dan membangkitkan mereka. Qala Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di saat engkau melihat bumi ini dalam keadaan khasyiah khasyiah ya, yaitu la nabata fiha dalam keadaan kering tidak ada tumbuhan padanya فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت maka tatkala kami menurunkan di atasnya air, yakni hujan, ihtazat maka bergeraklah dengan ditumbuhi tumbuhan. Warabat dan berkembang, semakin berkembang, tumbuh. Innalladhi ahyaha la muhyil mauta. Lalu setelah itu Allah meyakinkan kembali manusia bahwa sesungguhnya Allah yang telah menghidupkan tempat dan daerah-daerah yang mati itu tadi dan gersang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Salisat. Perkara yang ketiga. Anna amral ba'ath qad syahidal his wal waqi'u biimkani. Bahwa perkara hari kebangkitan secara his ya apa yang kita rasakan secara panca indera telah menyaksikan wal dan kenyataan juga telah menyaksikan biimkani tentang dimungkinkannya hal tersebut fima akhbaran Allah taala bih berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada kita tentangnya min waqa'i ihya'il mauta dari kejadian-kejadian tentang dihidupkannya yang telah mati. Dahulu telah kita sebutkan ya ikhwan beberapa contoh diantaranya antaranya Ah, kebanyakannya terdapat di dalam suratul Baqarah. Kisah apa ya, kawan? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Naam, orang yang terbunuh. Dan mereka berselisih, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan untuk mencari Baqarah. Yang kedua, ah, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها كيسا yang ketiga. نبي عيسى عليه السلام ها yuhyil mauta biiznillah. Menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di mana Allah menghidupkan kembali burung-burung yang telah dipisah-pisah tubuhnya oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kejadian-kejadian ini wakil dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini merupakan perkara yang sangat jelas sangat memungkinkannya terjadi hari kebangkitan dan itu adalah pasti wa qad Allah taala min dzalika fi surat al baqarah dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan Hal tersebut di dalam suratul Baqarah lima kejadian. Kita baru menyebut empat tadi. Apa yang kelima ya kawan? Hah? Khamsah hawadith. Ada lima kejadian. Minha. Di antaranya. Naam. dalam surah Al-Baqarah. Hah? قل ألم تراه وهم ألوف حذر الموت فقلم الله موت ثم أحياهم نعم صحيح نعم بارك الله فيك Ini dijelaskan oleh beliau yang lalu pada halaman 106. Naam, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut qala lahum Allahu mutu thumma ahyaahum. Naam. Minha qawlu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Au kalladhi marra ala qarya. Ataukah seperti orang yang lewat di satu kampung. Siapa ini akhwan yang lewat di kampung ini? Hah? Terjadi khilaf yang masyhur. Mereka mengatakan bahwa yang lewat siapa? Uzair. Nah, ada yang mengatakan Khadir. Ada yang mengatakan Ilmiah. Naam, hmm. tapi yang masyhur yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan Qatadah dan yang lainnya bahwa dia adalah Uzair. Wahia khawiyatun dan kampung itu kosong tidak seorang pun ala urusiha. Dalam keadaan atap-atap rumahnya itu roboh. Dinding-dindingnya roboh, hancur, berantakan Kala lalu dia mengatakan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Apakah mungkin Allah menghidupkan kembali kampung ini setelah matinya? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Maka kemudian Allah mematikan dia seratus tahun kemudian Allah bangkitkan. Yang masyhur bahwa kampung itu adalah Baitul Maqdis. Maka Allah mematikan dia seratus tahun kemudian Allah bangkitkan. Nah, setelah seratus tahun, ya, rupa-rupanya setelah kematian dia tiga puluh tahun lamanya, mulai berdatangan para penduduk. Bani Israel kembali ke tempat tersebut, lalu mereka membangun kembali Lalu 70 tahun berikutnya lengkap sudah 100 tahun dia dimatikan oleh Allah. Ya, maka Allah bangkitkan dalam kondisi kampung itu sudah hidup kembali. Kalau lebih, labita berapa tahun, berapa lama engkau tidur? Kalau labitu yauman atau ba'da yaum, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dia menyangka bahwa dia hanya tinggal setengah hari. Dia menyangka bahwa dia hanya tertidur. Qala bal mi'ata amin. Bahkan kamu tinggal selama seratus tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu tidak berubah. Wanzur ila himarik. Perhatikan kepada keledaimu. Walida ayatan linnas. Dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda bagi manusia. Salah satu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam keadaan dia melihat himarnya itu, ya dari matinya hidup kembali. Dilihat oleh mata kepalanya. Wandur ilal idham, perhatikan pada tulang-tulang kaifanun shizuha. Bagaimana kita kembali menyusunnya antara sebagian dengan sebagian yang lain. Sumanaksuha lahman, kemudian kami memakaikannya daging, membungkusnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu, maka setelah dia yakin. Qala a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Aku yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini semua adillah allati tadullu ala anna al-ba'tha amrun mungkin bahwa hari kebangkitan adalah perkara yang mungkin dan itu pasti terjadi. Wallahu a'lam bisawab. إلى هنا يا أخوان إن شاء الله نواصل في اليوم الآتي إلى هنا تفضلوا حفظكم الله